Kita akan beranjak pada hadis yang ke-66 Topik hadis ini tentang khasyatu al-malaikati min isyanillahi ta'ala. Rasa takut malaikat untuk bermaksiat kepada Allah. Berkata Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Imran Al-Jawni. أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه fayaqdhifani fiha rawahul imamu Ahmadu fi zuhud dari Abu Imran al-Jauni bahwa sampai berita kepada beliau bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Jibril sedang menangis maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Demi Allah, mataku tidak pernah kering sejak Allah menciptakan neraka." Karena takut aku memaksiatinya, lalu ia melemparkan aku ke dalam neraka. Diriwayatkan Al-Imamu Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Rawi yang ada dalam hadis ini Abu Imran Al-Jawni adalah Abdul Malik bin Habib dari kalangan tabi'in. Sehingga hadis ini adalah hadis yang terputus kedudukannya sebagai hadis yang mursal yang bahkan disebutkan di dalam silsilah ad-dha'ifah bahwa ini tergolong hadis yang maudhu. Hadis yang maudhu maka hadis ini kita lewati, tidak kita bahas. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-65 Topiknya adalah Al-malaikatu la tanzilu illa bi amrillah. Bahwa malaikat tidaklah turun ke bumi kecuali berdasarkan perintah Allah. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala walil Bukhari an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا مريم آيات 64 wa min sadatihim Mikail alaihi salam wa huwa muwakkalun biqat qatri wan nabat. Dan diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Tidakkah engkau menjenguk kami lebih banyak dibandingkan yang engkau biasa menjenguk kami?" Tidakkah engkau datang berkunjung melebihi yang biasa engkau lakukan untuk berkunjung kepada kami? Maka turunlah ayat dalam surat Maryam ayat 64 yang tadi kita baca yang artinya Tidaklah kami turun, maksudnya Jibril, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Miliknya, milik Allah subhanahu wa ta'ala, segala yang ada di hadapan kita dari dunia dan yang ada di belakang kita dari akhirat. Wa min sadatihim dan termasuk dari tokoh pimpinan para malaikat adalah Mikail yang ia diberi tugas mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kata Syekh Al-Fauzan Hafizahullah taala menerangkan hadis ini di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jibril untuk memperbanyak kunjungan kepada beliau, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Jibril Salam Maka di sini diambil faedah kata Syekh anjuran untuk mencintai hamba-hamba Allah yang saleh serta menziarahi mereka, berkunjung kepada mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jibril untuk memperbanyak ziarah, untuk lebih banyak mengunjungi beliau. Karena beliau merasa senang, merasa gembira dengan kedatangan Jibril alaihi salam maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Yang tadi sudah kita terjemahkan. Maka di sini terdapat penjelasan bahwasanya malaikat itu berada di bawah pengaturan Allah dan bahwasanya mereka tidaklah turun kecuali berdasarkan perintah. Ini tidak semaunya, tidak turun kapan mereka ingin. La. Tetapi mereka turun bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk turun ke bumi. Termasuk Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ucapan beliau wa min sadatihim Mikail wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabat. Di antara tokoh malaikat adalah pembesar para malaikat Mikail yang diberi tugas mengurusi hujan dan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau menunaikan salat malam, beliau membaca doa istiftah dengan doa doa istiftah atau iftitah yang beliau baca adalah Allahumma Rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ar Alim al-ghaibi wa shahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini sebagaimana diriwayatkan al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini doa iftitah atau istiftah yang dibaca, dibaca Nabi kalau sholat malam di antaranya. Dan dikhususkan penyebutan tiga malaikat tersebut Jibrail, Mikail, dan Israfil. Karena Jibrail diberi tugas untuk membawa wahyu. Di mana wahyu adalah sumber kehidupan hati. Mikail diberi tugas mengurusi hujan. Yang hujan merupakan sumber kehidupan bumi. Israfil diberi tugas meniup sangkakala yang ia adalah masa kehidupan manusia di hari kiamat setelah matinya. Itu adalah kebangkitan manusia. Hidupnya manusia kembali setelah mereka mati. Maka tiga malaikat ini adalah afdalu al-malaikah, malaikat yang paling utama. Jibril, Mikail, dan Israfil. Karena masing-masing dari mereka diberi tugas terhadap kehidupan. Hidupnya hati, hidupnya bumi, hidupnya badan di saat kebangkitan dari kubur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum yanzurun. Wa sur dan ditiuplah sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka matilah yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra kemudian ditiup sangkakala pada tiupan yang lain fa idahum qiyamun yanzurun maka mereka berdiri menunggu. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Maka yang meniup sangkakala adalah Israfil. Yanfukhu fihi nafkhatas sa'qah. Fayamutu kullu man fis samawati wal ar illa man istathnallahu. Ia meniup sangkakala dengan nafkhatus sa'qah. Atau disebut juga naf nafkhatus sa'qi maka matilah semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Sumbayan fihi Kemudian ia meniup kali kedua. Fayahya kullu man mata wa yakumu sawiyan. Maka hiduplah semua yang mati. Dari sini dari penjelasan Syekh Hafidahullah memberi isyarat bahwasanya tiupan sangka kala itu ada dua kali tiupan. Yang pertama adalah tiupan yang mematikan dan tiupan yang membangkitkan. Walaupun sebagian menyebutkan ada tiga, satu nafkhatul faza, tiupan yang mengagetkan, kemudian yang kedua nafkhatul sa'qi, yang mematikan, dan yang ketiga nafkhatul ba'ath, tiupan kebangkitan. E, namun sebagian pula menyebutkan bahwasanya tiupan pertama itu sekaligus mengagetkan dan mematikan mereka. Jadi nafkhatul faza dan nafkhatul sa'qi. Itu satu, kaget dan mematikan mereka. Fa ikhwani din kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. hadza wajhu kaunir Rasul khassa haula'i thalatha fi istiftahihi. Inilah sisi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tiga nama malaikat tersebut dalam doa istiftah yang beliau baca alaihi salatu wassalam. Kemudian kita beranjak pada hadis yang berikutnya yang ke-66. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال li Jibrail ma li lam ara Mikail dahikan qat qala ma dahika Mikailu mundhu khuliqatin naru Al Imam Ahmad meriwayatkan rahimahullah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, kepada Jibril, "Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa. Atau bahkan tersenyum. Sama sekali. Maka Jibril mengatakan, Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Hadis ini Hasan berdasarkan syahidnya beberapa penguatnya Kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa hadza kama sabaqa fil hadits an Jibril. Ini sama seperti hadis tentang Jibril bahwasanya ia menangis. Maka Nabi saw bertanya tentang kenapa sebab ia menangis. Maka ia mengatakan, "Bagaimana aku tidak menangis demi Allah, mata ini tidak pernah kering sejak Allah menciptakan api neraka." Wahada Mikail misluhu. Inilah Mikail juga sama. La yastati'u an yadhaka mundu khuliqatin naru min shiddati khawfihi minha. Ia tidak sanggup untuk tertawa sejak diciptakannya neraka karena sangat takutnya dari api neraka. Lah ternyata barakallahu fikum para malaikat bersama dengan ibadah yang mereka lakukan dan kedekatan mereka dengan Allah, mereka ternyata tidak merasa aman atas diri-diri mereka terhadap api neraka. Maka di sini terdapat anjuran agar kita benar-benar merasa takut kepada api neraka. Akan tetapi, Tidaklah yang dimaukan sekedar takut saja kepada neraka. Tetapi rasa takut yang diiringi dengan amalan agar bisa selamat darinya. Yang dituntut adalah takut yang diiringi amalan mengamalkan apa-apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Maka fal khaufu dunal amali la yufidu syai'an. Rasa takut tanpa adanya amal itu tidak berguna. Wal amalu dunal khawf la yufidu syai'an kadzalika. Sama juga amal tapi tidak punya rasa takut juga tidak berfaedah. Wal mufidu huwal jam'u bainal amraini. Tetapi yang bermanfaat, yang berfaedah adalah menggabungkan antara keduanya, antara amal, al-amal wal khawfur raja. Nah, digabung antara amalan, rasa takut dan juga raja, rasa harap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Makna dari kalimat walladzina yu'tuna ma atau yakni yu'tuna minal a'malis salihatil azimah. Mereka berbuat amal saleh yang besar. Mereka melakukan amal-amal saleh. Wa qulubuhum wajilatun dan hati-hati mereka wajilah wa hum khaifuna min raddiha. Mereka takut amal saleh mereka ditolak. Wa min azabillah dan mereka juga takut terhadap azab Allah. la yaghtaruna bi a'malihim mereka tidak tertipu dengan amal mereka atau bahkan mereka merasa punya jasa kepada Allah atas amal perbuatan baik yang mereka kerjakan mereka punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian barakallahu fikum lanjutan dari hadis yang ke-66 tadi. Wa min sadatihim Israfil alaihi salam wa huwa ahad wa hamalatil arsh wa huwa alladhi sur Dan di antara tokoh besar para malaikat adalah Israfil. Dia adalah salah satu malaikat pemikul arsh. Dan dia pula lah yang meniup sangkakala. Subhanallah. Dari sini kita mengambil faedah bahwasanya Israfil adalah salah satu dari malaikat pemikul arsh. Yang pada dasarnya kita tahu tugas utamanya adalah yanfuhu fuhufisur meniup sangkakala, ternyata ia adalah salah satu malaikat pemikul arsh. Kata Syekh Al-Fauzan taala, as yang disebutkan tadi wa huwa alladhi yanfukhu dialah Israfil yang bertugas meniup sangkakala. as adalah karnun, tanduk jadi sangkakala itu tanduk. Bahasa sangkakala itu apa ya? Trompet ya. Trompet gitu. Maka asur adalah karnun tanduk. La ya'lamu khilqatihi illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu besarnya penciptaan asur atau karnun tadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi arwahu bani Adam. Dan disitulah diletakkan ruh-ruh bani Adam di sangkakala itu. Faida nafakha fihi Israfilu kharajat minhu kullu ruhin. Maka bila Israfil meniupnya, meniup sangkakala tersebut, tanduk tersebut, keluarlah darinya semua ruh. Keluar darinya semua ruh, wadakhalat fi badani sahibiha. Lalu masuk ke badan pemiliknya masing-masing masuk ke badan pemiliknya masing masing-masing. Qala ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Yang tadi sudah kita baca dalam surat Az-Zumar. Ayat ke-68 dan sudah kita terjemahkan. Kata Syekh Al-Fauzan, "Yanfukhu fihi Israfilu fatatirul arwahu. Israfil meniup sangkakala maka terbanglah ruh-ruh kullu ruhin ila jismiha. Semua ruh pergi menuju menuju jasadnya, menuju badannya masing-masing. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Tambahkan satu hadis yang ke-67. Topik hadis yang ke-67 ini adalah tahayyu'u malakin nafqi fissur, kesiapan malaikat untuk meniup sangkakala. Rawa at-Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqama al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru mata yu'maru fayanfukh fayanfukhu qalu fama naqulu ya rasulullah qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala allahi tawakkalna Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankannya serta Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana aku bisa merasa senang sementara pemegang sangkakala sudah memasukkan sangkakala di mulutnya. Dahinya menunduk, pendengarannya disiapkan, fokus, menunggu kapan ia diperintah untuk meniup sangkakala tersebut. Sahabat bertanya, Lalu apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, ucapkanlah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Alallahi tawakkalna kepada Allah kami bertawakal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala hadis ini di dalamnya disebutkan tentang rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah perlihatkan kepada beliau bahwasanya malaikat peniup sangkakala telah siap-siap untuk meniup sangkakala menunggu perintah. Maka di sini terdapat dalil tentang betapa dekatnya hari kiamat. Qala ta'ala Allah berfirman, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu dekat? Dan hari kiamat adalah kengerian yang amat besar. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, Takutlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang teramat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari ketika kalian menyaksikannya setiap wanita yang menyusui yang melemparkan anak susuannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha setiap wanita hamil pecah perutnya yakni keguguran. Nah, Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap wanita hamil meletakkan kehamilannya, keguguran. Wa taran sukara dan kau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa bisukara, namun ternyata sebenarnya mereka tidaklah mabuk. na'adab azaballahi syadid, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar.